Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. <clears throat> Jadi yang menjadi sumber dari kesalahpahaman ini adalah ya berdalil dengan sebagian meninggalkan meninggalkan sebagian dan juga apakah ya sikap seperti itu ketika mereka bermuamalah dengan nusus ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah ya maka ini menjadikan ini menjadi sebab dari ketergelinciran itu. Begitu juga ketika bermuamalah dengan kalam ulama. Ya, sehingga ya keanehan-keanehan itu pun akhirnya kita dengar. Ya, gitu kan? Akhirnya kita dengar keanehan-keanehan seperti itu. Ya, mengatakan seperti tadi saya singgung Syekh Muhammad bin Abdul tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Syekh Muhammad bin Abdul tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada kuburan ya Ahmad Badawi, ya. Dia tidak lihat pada kalimat lainnya yang menjelaskan bahwa beliau mengkafirkan. Ya, seperti itu jadi <clears throat> ini yang sumber dari kesalahpahaman meskipun kembali kepada ya pondasi dari keyakinan kita bahwa kalamul ulama bukan dalil ya artinya kalaupun Syekh Muhammad al wahhab tidak mengkafirkan terus kita ikut Syekh Muhammad al wahhab lah dalil yang kita ikuti apa dalil Ya, ini aslud dalal, ya sumber dari kesesatan. Kalau Syekh Muhammad mengkafirkan, kita ikut mengkafirkan. Syekh Muhammad tidak mengkafirkan, kita tidak ikut mengkafirkan. kita Nah ini kekeliruan ya dan ya, namanya taklid ternyata masih masih bersarang dalam hmm. sebagian diri kita. Ya, sebabkan karena hawa, sebabkan karena hawa. Al-muhim kita kembali kepada pembahasan bahwa yang sumbernya adalah pemahaman al-irja itu menyatakan bahwa cukup mengucapkannya saja tanpa memahaminya. Yang lainnya mengatakan cukup mengucapkan memahami tanpa mengamalkannya. Kata beliau qala. ini saya nukil perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Beliau ya uh, di kalangan ulama ya, Saudi itu levelnya di atasnya mufti sekarang. Beliau termasuk dari gurunya mufti. Walaupun yang menjadi mufti siapa? Syekh Abdul Aziz ya. ya. Alu Syekh sekarang. Tapi Syekh Abdul Rahman Barak ini levelnya beliau uh, eh, tingkat guru-gurunya mufti. Beliau sudah tua, sangat sepuh sekali. Ya, beliau mensyarah kitab ini, Kitab Tauhid ya, karya Al Imam Ibnu Rajab. Kata beliau dalam syarahnya yang terkait dengan pembahasan kita, wala inna madzhab al-murji'ah fi haqiqat al-amri yuaddi ila istighfar bi din. Ini masalahnya. <clears throat> Ini masalahnya. Sesungguhnya madzhab murji'ah pada hakikat perkaranya itu ya menyeret seseorang untuk mere meremehkan agama. Meremehkan agama. Istighfar bi din. Ya, wa yuaddi ila al-jur'a ala irtikabil muharramat min kaba'iri dhunub dan menyeret ya seseorang untuk ya berani ya dalam melakukan hal-hal yang diharamkan dari dosa-dosa besar. Ya. Kata beliau qala wa ma huwa akbaru minha dan juga yang lebih besar daripada itu sehingga menggampangkannya. Minasyirk. Ya, menggampangkan kesyirikan. Mithlu tawaf bil kubur seperti tawaf di kuburan, wadzhabil amwat, menyembelih untuk orang mati, wad Ya, berdoa untuk ya, meminta-minta kepada mereka wal istighatha bihim dan minta keselamatan melalui mereka ini akibat dari apa paham tadi ya sehingga mereka menggambangkan menggambangkan maksiat menggambangkan syirik akbar ya dan yang ajaibnya mengatakan bahwa mereka lais kufar mereka bukan orang kafir sehingga tanpa disadari mengatakan melegalkan perbuatan tersebut dan wakat qil telah diucapkan ya dan saya rasa semoga yang mengucapkannya tarajo dari ucapannya. Ya, mengatakan bahwa orang yang berijtihad dalam syirik akbar maka dia dapat satu pahala. Min aina hadza? Ya. Kalau dia nisbatkan ucapan ini kepada Syekhul Islam Taimiyah, tapi fahmi. Salah paham dalam ucapannya. Syekhul Islam Taimiyah berbicara tentang masalah bid'ah. Orang yang melakukan kebid'ahan qad yujar ala asli niyati. Dia dapat pahala atas asal niatnya. Asal niatnya pengen kebaikan. Hmm. Ya, ini bicara tentang bid'ah kemudian konteksnya kita rubah kepada syirik akbar. Oke. Bukankah malah yang seperti itu akan menjadikan ya orang-orang dari kuburiyun ya memiliki hujah ketika kita ajak mereka untuk tinggalkan kesyirikan mereka katakan saya ijtihad. <laughs> Ya. Sehingga ucapan yang seperti ini meruntuhkan dakwah tauhid min asli, mencabut dakwah tauhid dari akarnya. Kalau mereka paham. Ya ini bahaya, bahaya, sangat bahaya sekali. Ya, sehingga ahlus sunnah tidak memiliki dalil di hadapan kuburium. Dengan alasan ya bahwa kami berijtihad dan kami dapat pahala. Ya, kif Ini adalah kesalahan dalam memahami kalamul alim, kesalahan dalam memahami kalam al ulama. Kata beliau qala Inna hadzal manhaj jarra ila hadzal al alim. Sesungguhnya manhaj ini yang menyeret kepada realita yang menyedihkan. Fayakfika an taqula bilisanika la ilaha illallah. Cukup bagimu mengucapkan dengan lisanmu la ilaha illallah. Wa in fa'alta ma fa'alta. Apapun, walaupun apa yang kamu lakukan min din Dari pembatal-pembatal agama. Minal kufri wa syirk billahil azim. Dari kesyirikan dan kekufuran kepada Allah yang maha agung. Walihada yadkuru ahlul ilm. Oleh karena itu ahlul ilm menyebutkan. Anna madhaba gulatil murji'ah. Bahwa madhabnya. Ya, murji'ah yang gulu. Mabniyun ala maqulah itu dibangun di atas pendapat mereka la yadurru ma'al imani dham tidak memudaratkan ya dosa itu tidak memudaratkan selagi orangnya masih beriman kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah sama seperti halnya ya ketaatan tidak berguna selagi orang itu masih kafir yang kedua betul ya yang kedua betul apa itu bahwa yang namanya kekufuran ya kalau orang itu mengerjakan ketaatan nggak berguna betul ya tapi yang pertama kalau keliru. Ya, mereka mengatakan bahwa ya dosa itu tidak merusak keimanan. Ya, ini ya sumber dari madhab al-murji'ah al Gulat. Kata beliau qala wal imanu indahum huwa tasdiq wal i'tiraf dan keimanan menurut kelompok murji'ah Gulat ini hanya mem, hanya membenarkan hanya mengakui. Artinya tanpa harus amal. Tanpa harus amal. Wa nusus syara' dallat ala anna adh-dhunub tadur ashabaha. Sedangkan nas-nas syariat menunjukkan bahwa yang namanya dosa itu berakibat buruk kepada ya pelakunya. Fahunaka buntu tujibul kufri wal khulud finnar liman mata alaih. Karena di sana ada dosa-dosa yang mengakibatkan pelakunya menjadi kafir dan kekal di neraka bagi orang yang mati di atasnya. Ini mata murjiah. Ya. Dan lalu sunnah wasat. Ada di tengah-tengah di antara orang-orang murjiah dan khawarij. Ya. Maka lari dari ya paham al khawarij ya tanpa hati-hati dari paham irja wakafil irja hmm. jatuh kepada irja ya lari dari paham irja tanpa hati-hati dari paham khawarij jatuh kepada paham khawarij maka ahlu sunnah harus ya hati-hati dalam perkara ini bahwa mereka alal wasat mereka ada di di tengah tengah-tengah kata beliau qala wa yuqabilu manhajal irja manhajul ladina yukaffiruna bidzunub ya dan kebalikan dari manhajnya irja adalah manhajnya orang-orang yang mengkafirkan dengan dosa. Siapa mereka? Wahumul khawarij. Jadi al khawarij alladzina yukaffiruna bidzunub. Yang mengkafirkan dengan dosa. Orang yang melakukan maksiat kafir. Ya. Adapun mengkafirkan dengan mukaffirat laisa minal khawarij fi Bukan termasuk dari akidah khawarij sama sekali. Orang yang menyembah kuburan yang mengkafirkannya Nabi SAW alaihi wasallam, yang mengkafirkannya Allah dalam Al-Qur'an, yang mengkafirkannya para ulama ul alam. Ya, mengkafirkannya para ulama al-a'lam. Fahuma ala tarafai naqid. Ini dua mazhab yang saling bertolak belakang. Wa Allahu ala ahli sunnah an ja'alahum ala siratin mustaqim. Lalu Allah anugerahkan kepada ahli sunnah, Allah jadikan mereka di atas jalan yang lurus di antara mereka dan mereka. Fahum wasatun fi asma'iddin wal iman wal ahkam. Maka ahli sunnah berada di tengah-tengah dalam perkara ini. Nah. <clears throat> Kemudian di uh, tempat lain beliau mengatakan, Falladhi yaqul bilisani la ilaha illallah." Ini masih pada pembahasan kita. Maka orang yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah wala yabra' minal musyrikin dan tidak berlepas diri dari musyrikin wa syirkihim dan dari kesyirikan mereka wala ya'taqidu butlana mahum alaihi wa dhalalihim dan tidak meyakini akan batilnya ajaran mereka dan kesesatan mereka falaisa lahu min hadhil kalimah illa qawlul lisan faqat maka tidak ada bagi mereka dari kalimat la ilaha illallah ini kecuali hanya ucapan lisan saja. Siapa mereka? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak berlepas diri dari musyrikin dan tidak berlepas diri kesyirikan mereka. Jadi harus diikuti dengan amal. Berlepas diri kesyirikan artinya tidak mengerjakannya. Ya. Dan juga tidak eh, dan juga harus berlepas diri dari musyrikin. Ya, dan meyakini akan batalnya ajaran mereka. Ya, bahwa ajaran mereka ajaran yang batil, bahwa ajaran mereka ajaran yang sesat. Tapi yang tidak terpenuhi padanya perkara-perkara ini, ya, tidak berlepas dari kesyirikan, tidak berlepas dari musyrikin, ya, tidak meyakini batalnya ajaran mereka, mereka seperti yang dikatakan oleh Syekh. Falaisa lahum min hadhil kalimah illa qaulul lisan faqat. Mereka tidak ada bagian dari kalimat la ilaha illallah ini kecuali hanya ucapan lisan saja. Wala hawla lahum mimma taqtadi i'tiqadan wa amalan. Dan mereka pun juga tidak memiliki bagian dari ya ucapan ini ya dari yang berupa keyakinan dan amalan. Fa idza taqada insanun bi zami annahu yabra min al-musyrikin wa annahu yaqul la ilaha illallah wa annahu la yastahiqqu ibada illa wa anna kullama siwahu la yastahiqqu al-ibada wa ma'a dhalika fa huwa mu'ridun an ibadatillah. Kemudian beliau berbicara tentang kondisi lain. Apabila ada seorang yang meyakini menurut dia bahwa dia berlepas diri dari musyrikin dan bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya siapapun selain Allah tidak berhak diibadahi tapi bersama dengan itu dia berpaling dari beribadah kepada Allah ya keyakinannya meyakini itu ya tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah fa ayu ma'na li hadzal i'tiqad iqrar ini madzhab irja ya lalu apa maksud dari keyakinan ini tapi dia tidak mau beramal jadi harus dengan amal amal itu berupa apa beribadah kepada Allah meninggalkan ibadah dari selain Allah ini amalnya Amalnya dua. Dia harus beribadah kepada Allah. Yang kedua harus apa? Meninggalkan ibadah dari selain Allah. Ya, adapun orang yang cuman ya beribadah kepada Allah saja, tidak meninggalkan beribadah kepada selain Allah, ahlu muslim, saya muslim. Ibadah kepada Allah, sholat-sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi juga beribadah kepada selain Allah, saya muslim. Begitupun juga orang yang beribadah kepada selain Allah tidak beribadah kepada tidak beribadah kepada Allah. Ya, maka orang itu bukan orang muslim Fa ayyu ma'na li hadzal i'tiqad wa hadzal iqrar? Lalu apa maksud dari keyakinanmu? In inna i'radahu an ibadatillah yukadzib dakwah karena sungguhnya ya berpalingnya dia dari beribadah kepada Allah. Maksudnya dia tidak mau beribadah kepada Allah, yukadzib dakwah itu mendustakan pengakuannya bahwa dia ya mengakui makna la ilaha illallah. Wa yanqudha i'tiqadahu wa iqrarahu dan membatalkan keyakinan dia dan pengakuan dia walam yuhaqqiq makna la ilaha illallah dan dia dianggap belum merealisasikan dari makna la ilaha illallah. Ya, ini naqlun muhim, ya nukilan yang penting. Ya, semakin memperkaya kita dalam pembahasan kita. <coughs> Baik, kita ambil sedikit aja ya. Kelanjutan pembahasan. Kata beliau qala fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar. Karena sesungguhnya orang-orang munafik ya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ya, Sedangkan nasib mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir di lembah terdalam dari neraka jahanam. Ya, perhatikan bahwa orang-orang munafikun ya mereka mengucapkan ya, dan tidak meyakini. Ya, tapi mereka mengamalkan enggak? Mengamalkan. Ya, mengamalkan. Tapi mereka nasibnya lebih buruk dari orang kafir. atas bagaimana dengan orang yang mengucapkan ya, orang mengucapkan la ilaha illallah tidak memahaminya, ya apalagi meyakininya ditambah lagi tidak mau mengamalkan bahwa munafikun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih baik ya daripada mereka ya daripada mereka yang mereka mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak tidak mau mengamalkan mengucapkan la ilaha kemudian tidak mau mengamalkan mau kau ma'akaunihim yusallun wa yatasaddaqun padahal munafikun dahulu mereka sholat dan mereka sedekah ya mereka sholat dan mereka sedekah jadi mereka kufar. Kenapa? Karena mereka lakukan ketaatan itu semata-mata karena apa? Karena kamu kamu kamuflase. Kamuflase. Ya, ingin aman. Ya, aman dari dibunuh. Ya, aman dari diperangi. Maka mereka pura-pura. Ya, karena itu makna an nifak yaitu menampakkan keislaman, menampakkan keislaman, menyembunyikan menyembunyikan kekufuran. Qala ma'a yusallun wa yasaddaqun. Padahal mereka sholat dan mereka puasa. Ya, padahal mereka sholat dan padahal mereka puasa. <clears throat> Naam. Qala walakin al-muradu qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi. Kan tapi yang dimaukan dengan kalimat ini adalah mengucapkannya ya adalah mengucapkannya ma'a ma'rifatiha bil qalb disertai dengan ya meyakininya dengan hati wa mahabbatuha dan mencintainya wa mahabbatu ahliha dan mencintai sesama pemeluknya wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu dan membenci orang-orang yang menyelisihinya dan memusuhi mereka. Ini aslu dinil Islam. Ya, pokok ajaran Islam. Ya. Pokok ajaran Islam ya adalah seperti yang disebutkan di sini. Ya, dalam kitab beliau Aslu dinil Islam wa qaidatuhu beliau menerangkan bahwa pokok ajaran Islam itu ada dua. Kata beliau qala aslu dinil Islam wa qaidatu amran. Pokok ajaran Islam ada dua, dan kaidahnya itu ada dua. Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata tidak ada sekutu baginya. Wat ala dhalik. Dan menggembar-gemborkan perkara ini. Wal muwalatu fi. Dan membangun loyalitas padanya. Watakfiru takfiru man taraka. Dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak menyekutukannya. Menggembar-gemborkan dalam perkara ini membangun loyalitas di atasnya dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Ya, nggak ada sih situ. Nanti kita bahas ini ada ada pelajaran tersendiri nanti ini. Ya, ada pelajaran tersendiri. Judulnya Aslu Qaidat Aslu Dini Islam wa Qaidatu Amron. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, yang kedua al-indharu 'anil syirik, meninggalkan dari kesyirikan. Meninggalkan dari kesyirikan. Al-indharu 'anil syirik, meninggalkan atau memberikan peringatan dari kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jal wattaghlidu fi dhalik dan keras dalam masalah ini wal muadatu fi dan memusuhi dalam perkara ini yang bangun ya baroah di atas perkara ini wa takfiru man fa'alah dan meninggalkan orang yang dan mengkafirkan orang yang mengerjakannya mengkafirkan orang yang mengerjakannya jadi ada dua di sini ya ini asludinil Islam jadi sini Syekh Muhammad mengatakan lakin al murad qawlu ma'a ma'rifati bil qalb. Akan tadi maksud darinya adalah ya memahaminya dengan hati. Ya setelah mengucapkannya memahami dengan hati dan mencintainya. Yaitu mencintai kalimat ini. Wa mahabbatu ahliha dan mencintai sesama pemeluknya. Ya. Wa bughdu man khalafaha dan membenci orang yang meninggalkannya wa mu'adatuhu dan memusuhinya. Ya, jadi Hada huwal wajib. Ini yang wajib. Ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah yang dibangun di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. <clears throat> Tapi insyaallah pembahasan yang berikutnya adalah tentang syurutu la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. الله المستعان وإليه تقلان جزاكم الله خيرا